Kitab yang mengkaji tentang permasalahan tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita membaca bab Majaa fi tatayyur. Bab yang membahas tentang at-tatayyur, anggapan sial karena burung. Qauluhu babu majaa jaa'a fi tatayyur ay minan nahyi anhu wal wa'idu fihi atau wal wa'idi fihi termasuk perkara yang dilarang dan diancam jadi atatoyur menganggap sial karena burung atau yang lainnya termasuk perkara yang dilarang dan diancam. Kalimat atatayur dari sisi bahasa atau dari sisi sorof masdarun atau masdaru tatayyara tatayyaru dalam ilmu sorof tatayyara tatayyaru tatayur watiyaroh kadang diungkapkan dengan bahasa lain atiyaroh bika serito wafat hulia ya. atiyaroh wakotuskan terkadang disukun atiyaroh jadi lafat-lafatnya bisa atatoyur juga atiyaroh juga bisa atiroh kalau atiroh ismu masdar min tatiru tiroh seperti kalimat takhiru khiroh hanya dengan bentuk ini. Ya. Hmm. Jadi at-tatayur ya, yang kedua at-tiyaroh, yang ketiga at-tiroh. Wa asluhu at-tatayuru bisawanih wal bawarih minat tayri wa zibai wa ghairihima. Ini masih menjelaskan tentang makna asal. Dalam bahasa Arab, atau atatayur bisawanih wal bawarih. Menganggap sial dengan asawanih wal bawarih minatairi wal dari burung kijang dan selain keduanya. Wa kana dzalika yasudduhum an maqasidihim. Hal itu menghalangi mereka dari tujuan-tujuannya. Jadi kalau seseorang memiliki satu tujuan, satu keinginan karena ada anggapan sial burung kijang dan yang lainnya sehingga mereka mengurungkan niatan atau tujuan tersebut. Fanafahu syari'u wa abtalahu. Lalu pembuat syariat yakni Allah Subhanahu wa taala menafikan atau meniadakan dan mem membatalkan menilai itu adalah batil wa akhbaru annahu la ta'thira lahu fi jilbi naf'in wa la daf'i dhurrin dan pembuat syariat yakni Allah taala menghabarkan anggapan sial itu la ta'thira tidak ada pengaruhnya dalam memperoleh kebaikan manfaat juga tidak ada pengaruhnya dalam menolak madorot atau kejelekan. Disebutkan oleh Al-Mada ini Saal tu Ru'abah Ibn Al-Ajjaj Aku bertanya kepada Ru'abah Ibn Al-Ajjaj Ya termasuk ahli bahasa Kultu aku berkata, man nasih? Apa yang dinamakan dengan an-nasih itu? Kul Ru'abah bin Al-Ajaj menjawab, ma wallaka mayaminuhu. Apa saja yang memalingkan engkau atau mengurungkan engkau eh, arah arah kanan Kultu famal barih Lalu apa yang dinamakan al barih mawalaka ma wallaka mayasiruhu Apa saja yang memalingkan kau arah-arah kiri Mungkin gambarannya Ketika orang mau bepergian Dia punya seekor burung e, digertak. Kalau burung itu terbangnya ke kanan eh, melanjutkan rencana bepergiannya tersebut. Tapi kalau burungnya lari ke kiri mengurungkan tujuan bepergian tersebut. Tidak jadi bepergian. waladhi yaji'u min amamika fahuwa natih wa natih sedangkan yang datang dari arah depan ini dalam bahasa Arab namanya an-natih atau an-natih waladhi yaji'u min khalfika al qa'idu wal qa'id Sedangkan yang datang dari arah arah belakang namanya al-qaid atau al-qaid. Falamma kanatit tiyaratu minasyirki al-munafi li kamalit tauhidil wajibi li kauniha min ilqa'i syaitani wa tahwifihi wa waswasatihi ketika tiaroh atau anggapan sial karena burung ini termasuk kesyirikan yang menghilangkan terhadap kesempurnaan tauhid kesempurnaan tauhid yang wajib karena tiaroh ini Anggapan sial karena burung ini min ilqa syaiton bisikan dari syaiton wa tahwifihi wa waswasatihi dan e, bisikan takut serta kebimbangan dari syaiton. Sehingga kalau seorang itu melakukan tatoyur atau meyakini tatoyur tadi anggapan sial karena burung dan yang semisalnya kesempurnaan tauhidnya itu hilang jadi tidak lagi sempurna tauhidnya tersebut. E, disebutkan dalam e, catatan kaki dari kitab Fathul Majid kenapa kesempurnaan tauhid seseorang itu berkurang ini sekali lagi kesempurnaan tauhid yang wajib. E, kita tambahkan karena di sana ada e, kesempurnaan tauhid yang mandub. Iya. Hmm. Misalkan seorang mungkin dia berhak sebagai orang yang berhak untuk meminta kepada yang lain minta tolong minta untuk didoakan dia mungkin berhak untuk itu tapi dia sama sekali tidak meminta tolong tidak minta didoakan ini tauhid atau keimanan yang mandub ya, sempurna pada dia. Ya. Jadi istilahnya itu tauhid ada yang wajib pasti harus ada pada dia. Ya. Ada yang apa, e, tauhid yang mandub. Ini kembali kalau seorang itu bertatoyur beranggapan sial karena burung dan yang semisalnya kesempurnaan tauhid yang wajib itu apa, hilang ya, kesempurnaannya hilang wadzalika bita'alluqil qalbi biha khaufan wa tama'an hal itu karena hati memiliki ketergantungan ya, terhadap tiarah terhadap anggapan sial tadi dalam keadaan takut dan cemas. Eh, mungkin contoh lain ketika kalau masa dulu rumah dihinggapi burung hantu sebagian orang bertatoyur dirinya atau anggota keluarganya akan terkena bencana. Nah, terus hatinya bergantung dengan hal itu, takut, was-was. Nah, ini berarti apa? Hatinya memiliki rasa ketergantungan. Juga wa munafatuha litawakkuli 'ala Allahi allazi la yanfa'u wa la yadurru ghair ghairahu. Tatoyur ini agapan sial ini menghilangkan terhadap tawakal sikap berserah diri kepada Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menghilangkan madorot kecuali Allah saja. Juga wa'tiqadun naf'i wa dhurri fi la ilma indahu wala la qasda. Berkeyakinan adanya manfaat atau madorot pada burung tersebut atau yang semisalnya yang itu tidak ada ilmu padanya. Wa inna ma tadhhabu wa taji'u fi darurati ma'ayishiha wa su'uniha. Semata-mata itu akan hilang akan pergi dan datang dalam kehidupan-kehidupan dan perkara-perkaranya. Wa'tiqadu anna li hadhil harakati dhatal yamini wa dhatas shimali atharun fi jilbi khairin aw daf'i dhurrin. Juga meyakini gerakan-gerakan burung tadi ke kanan ataupun ke kiri itu ada pengaruh yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan madorot. Jadi kalau burungnya digertak kok terbang ke kanan alamat baik. Dia melangsungkan hajatnya. Tapi kalau digertak lari ke kiri alamat jelek dia mengurungkan hajatnya atau tujuannya ya, dia meyakini seperti itu ada pengaruh ini min sahfil ukul wa fasadil fitor merusakkan akal dan fitrah jadi akal dan fitrah manusia itu rusak karena sebab seperti ini. Wa tumkinul khurafati wal jahli wa amal qulub juga memungkinkan khurafat, cerita-cerita bohong, kejahilan dan hati yang buta. hadza i'tiqadul munjimin fi nujumil lati sakharaha Allah taala tajri fi burujiha wa ma wa madaratiha al mustaqirru laha ini keyakinannya para ahli nujum, ahli bintang atau perbintangan. Yang bintang-bintang itu diatur oleh Allah taala beredar di garis-garis peredarannya i'taqadulaha ta'thiran fil kaun wa huwa i'tiqadu sabi'ah alladzina arsalallahu ilaihim Ibrahim alaihi salam mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu ada pengaruhnya di alam semesta ini jadi kalau terbit bintang ini alamat baik akan terjadi demikian demikian. Kalau terbit bintang ini alamat buruk akan terjadi musibah demikian demikian. Ini keyakinannya kaum asobiah Kaum yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Ibrahim alaihi salam. Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan bab atau toyur ini anggapan sial karena burung dalam kitab tauhid <clears throat> sebagai peringatan peringatan ter, e, dari apa perkara yang menafikan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pertama membawakan surat Al-A'raf ayat yang ke-131 Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyatun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala ma ta'iruhum 'indallah Apabila datang kepada mereka kebaikan mereka mengatakan lana hadhihi ini adalah hak kami. Wa intusibhum sayyi'ah namun jika mereka tertimpa kejelekan yatayyaru bi Musa wa ma'ah. Mereka menganggap sial e, terhadap atau karena Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Ala inna ma ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan atau sesungguhnya ketetapan kesialan itu adalah di sisi Allah walakinna aktsaruhum la ya'lamun Angkat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah menjelaskan makna ayat ini anna ala fir'aun kanu idza asabathumul hasanah dulu para pengikutnya Firaun apabila mendapatkan kebaikan berupa al-husbu wasi'ah wal afiyah mendapatkan tanah yang subur kelapangan kesehatan sebagaimana ini ditafsirkan oleh Mujahid eh, ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan yang lainnya pengikutnya Firaun itu mengatakan lana hadhihi ay nahnu al-jadiruna wal muhaqqiqiyuna bihi wa nahnu ahluhu memang kamilah yang pantas kami orang-orang yang berhak kamilah ahlinya terhadap hal itu. Wa intusibuhum sayyah, sayyi'ah namun jika mereka tertimpa kejelekan ay bala'un wa qam wa qahtun tatayyaru bi Musa wa ma'ah. Kalau mereka tertimpa paceklik eh, kemarau panjang mereka menganggap sial karena Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Mereka mengatakan hadza bisababi Musa wa ashabuhu asabana bisu'mihim ini adalah karena sebab Musa Nabi Musa alaihi salam dan e, pengikutnya sehingga kami tertimpa sikap malang seperti ini, sial seperti ini. Hmm. Maka Allah menyatakan ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Hmm. Ketahuilah sesungguhnya ketetapan kesialan itu ada di sisi Allah. Angkat tetapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ta'iruhum maknanya ma qadu alaihim wa qaddara lahum. Apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan terhadap mereka. Jadi ketahuilah sesungguhnya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan itu di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain su'muhum indallahi wa min kibalihi. Rasa apa? Sikap malang rasa malang, sikap malang. Maksudnya itu apa? Kesialan tadi. Itu dari Allah, dari sisi Allah taala. Inama ja'ahumus syu'mu min kibalihi bikufrihim wa taklibihim bi ayatihi wa rusulih. Semata-mata datang kepada mereka sikap malang dan sikap sial itu karena mereka kufur dan mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Allah dan para rasulnya. Jadi mereka pengikutnya Firaun ditakdirkan ditetapkan oleh Allah mendapatkan paceklik panjang, kemarau panjang, kesialan. Itu takdir ketetapan dari Allah. Sebabnya apa? Karena mereka kufur dan mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Kufur dan mendustakan terhadap para rasulnya. Dalam hal ini mendustakan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, ay anna aktsarahum juhalun la yadrun. Mayoritas mereka bodoh, tidak mengetahui. Walau fahimu wa aqalu la alimu annahu laisa fima jaa bihi Musa alaihi salam ilal khairu wal barakah wasa'adah wal falah liman amana bihi taba'ah Seandainya mereka itu mau memahami mau memikirkan misalnya mereka itu akan yakin akan mengetahui tidak lain yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu melainkan barokah. Tidak lain yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah kesenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman terhadap Nabi Musa dan mengikutinya. Hmm. Hmm. Nah, agar tetapi mayoritas mereka tidak mengetahui, tidak mau memahami tidak mau memikirkan sehingga tetap dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui. Padahal seandainya mengikuti Nabi Musa alaihi salam akan mendapatkan barokah, kebaikan, kesenangan, ketentraman dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua surat Yasin ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka mengatakan Kesialan kalian itu bersama kalian atau bisa juga kesialan kesialan kalian itu karena ulah kalian sendiri. Aindukirtum Apakah jika kalian diberi peringatan Kalian mengatakan seperti itu Bal antum kaum musrifun Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas Maknanya wallahu alam disebutkan oleh Syekh Rahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid halukum wa manabakum min syarrin ma'akum bagian yang kalian terima apa yang kalian peroleh dari kejelekan bersama kalian bisa babi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin karena sebab ulah kalian kekufuran kalian dan kalian menyelisihi terhadap orang-orang yang memberi nasihat karena ini ketika Allah mengisahkan satu kampung ya. didatangkan kepada kampung itu dua utusan memberikan nasihat yang baik kepada mereka ya. mereka menolak menyelisihi dan mendustakan <clears throat> didatangkan lagi pemberi nasihat yang ketiga mereka sama mendustakan mengkufuri dan menyelisihi Karena sebab itulah mereka itu mendapatkan kesialan. Karena sebab itulah kemudian Allah menetapkan menentukan mereka mendapatkan kesialan. Laisa huwa min ajlina wala bisababina. <clears throat> Tidaklah kesialan kesialan itu karena sebab kami, tidak pula karena tidak dari kami dan tidak karena sebab kami. Artinya murni diberi kesialan, diberi bencana atau karena sebab kami tidak. Bal bibaghikum wa udwanikum. Namun karena kedoliman dan permusuhan kalian. fatoirul bagi zalim ma'ahu ya. maka kesialan orang yang zalim ya, yang melampaui batas itu bersama dia fama waqa'a bihi minasyarri fahuwa sababuhul jalibu lahu apa yang terjadi berupa kejelekan tadi ya. karena sebab dia wa dzalika biqada'illahi wa qadrihi wa hikmatihi wa adlihi namun ini juga eh, itu juga dengan apa kodoknya Allah takdirnya Allah dengan hikmah dan keadilan Allah taala Dari satu sisi Allah menetapkan mereka mendapatkan kejelekan mendapatkan apa eh, kesialan nilai yang malang dari satu sisi Allah menetapkan seperti itu dari sisi lain karena sebab mereka itu menyelisihi kufur terhadap orang-orang yang memberi nasihat mengkufuri terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala Kama qala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Seperti firman Allah taala Surat Al-Qalam. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah kami akan menjadikan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang durhaka Malakum kaifa kumun, Bagaimana kalian itu menghukumi? Kemudian kembali ke surat Yasin ayat yang ke-19 tadi. Wa yahtamilu an al ma'na ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum. Hmm. ini memiliki kemungkinan makna bahwa penggalan ayat ta'irukum ma'akum kesialan kalian itu bersama kalian artinya roji'un alaikum kembali kepada kalian kalian mendapatkan kesialan itu bersama kalian artinya kembali kepada kalian fatatayur alladhi hasalalakum inama ya'udu alaikum maka anggapan sial yang terjadi pada kalian yang telah terjadi pada kalian semata-mata itu kembali atas kalian ini kalimat tadi hmm. ta'irukum ma'akum Wahada min babil kisosi fil kalam. Ini termasuk bab al kisos fil kalam. Bab al kisos fil kalam itu e, balasan karena ucapan. Al kisos fil kalam. Jadi karena e, mereka penduduk kampung itu menuduh mereka mendapatkan kesialan itu karena tadi utusan-utusannya Allah. Maka utusan-utusan itu pun menyatakan ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu ya kembali kepada kalian. Jadi di situ dikatakan termasuk bab apa tadi? Al-Qisas fil kalam. Al-qisas itu apa? Balasan karena ucapan. Wa nadhiruhu qauluhu alaihi salatu wasalam yang semisal dengan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal ini artinya semisal dengan bab tadi ya. Al-qisas fil kalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila ahlul kitab, apabila orang-orang Yahudi, Nasoro mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkan oleh kalian apa? Jawablah oleh kalian alaikum. Itu apa? Masuk bab al-qasas fil kalam. Karena orang orang Yahudi atau orang-orang Nasoro itu kadang dohirnya nampaknya mengucapkan salam kepada muslim muslimin ya. ya. ya nampaknya mengucapkan assalamualaikum padahal kalau didengar-dengar itu assalamualaikum ya. beda antara assalamu dengan assamu assalamu keselamatan tapi kalau assamu kebinasaan e, secara makna berkaitan dengan riwayat ini ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar karena jelas itu mendengar orang Nasoronya itu mengucapkannya bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum ya. maka dijawab laknat dijawab laknat e, artinya jawaban yang jelek yang dinilai tidak beradab maka dibimbing oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam e, jawabannya itu hendaknya apa masuk dalam bab apa tadi al kosos eh, al kisos fil kalam balasan dalam ucapan jadi kalau e, dia mengatakan assalamualaikum keselamatan semoga tersurah kepada kalian kita jawab waalaikum nah, mudah-mudahan itu terjadi pada kalian nah, kalian bisa selamat hmm. tapi kalau orang Yahudi atau Nasara itu ternyata hakikatnya menyatakan assalamualaikum kebinasaan terjadi pada kalian dijawab apa waalaikum kebinasaan itu terjadi pada dia kembali kepada dia Nah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah Ada pembahasan atau faedah itu Bab Al-Qisasu fil Galam. Ini kembali kepada surat Yasin ayat yang ke-19 tadi eh, Kemudian A'in dukirtum jika kalian diberi peringatan ay min ajli anna dzakarnakum wa amarnakum bitauhidillah tumuna bihadzal kalam hmm. jadi makna a'in dzukirtum jika kalian diberi peringatan maksudnya apa e, kalau atau karena sebab kami memberikan peringatan kepada kalian. Kami memerintahkan kalian untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah. tumuna, namun kalian menghadapi kami bihadzal kalam dengan ucapan itu. Jadi baik-baik diberi peringatan, diajak kepada tauhid. Terus mereka jawabnya apa? kami ini dapat kesialan gara-gara kalian, gara-gara kamu. Orang-orang yang menentangi para rasul alaihi musallatu wassalam biasanya seperti itu. Ketika diajak kepada kebaikan, diajak kepada tauhid, diajak kepada sunnah, ya. mereka menolak. Ya. Menolak mungkin karena gengsi, karena takut kehilangan dunia. Ya. Tapi setelah itu mendapatkan kesialan. Ya. Terus mereka menuduh kesialan itu gara-gara tadi para rasul alaihi wassalam atau gara-gara para pemberi nasihat ini. Jadi diajak kepada kebaikan, balasnya apa? Saya dapat sial karena kamu. Bal antum kaum musrifun, bahkan kalian itulah kaum yang melampaui batas. Juga dijelaskan oleh Kota Qatadah rahimahullah. Ain dakarnakum billahi tatayyartum bina jika kami memperingatkan kalian, mengingatkan kalian tentang Allah, kalian menganggap sial karena kami. Mungkin contoh-contoh yang semisal dengan ini kalau di masa-masa sekarang juga ada. Ya. Para ahlul bid'ah ketika diajak kepada sunnah atau para pelaku dosa maksiat ketika diajak kepada ketaatan, pelaku kesyirikan ketika diajak kepada tauhid, ya. tidak mau menolak, menentang. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan kejelekan, keburukan karena hakikatnya menolak ayat-ayat Allah. Ya. Mereka mendapatkan kejelekan dan keburukan itu alasan mereka karena sebab tadi ya. orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Wa munasabatul ayataini litarjumah letak kecocokan dua ayat Dua ayat surat Al-A'raf ayat 131 dan surat Yasin ayat yang ke-19 terhadap pembahasan ini anna tatayyura min amali ahli jahiliyah wal musyrikin bahwa tatayyur anggapan sial karena burung dan yang lainnya itu termasuk amalannya orang-orang jahiliyah termasuk amalannya perbuatannya orang-orang musyrik hmm. Waqad dhammahumullahu ta'ala bihi wa maktahum atau wa, mak, wa Sesungguhnya Allah telah mencela mereka dan murka kepada mereka. Mencela dan murka terhadap orang-orang yang berkeyakinan atau melakukan tatoyur. Wakat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anita tatoyuri wa akbaro anahu syirgun dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang tatoyur anggapan sial karena burung dan yang semisalnya. Dan beliau menghabarkan bahwa tatoyur itu adalah kesyirikan. Kemudian memasuki dalil yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu Tidak ada penyakit menular wala tiyarata dan tidak ada anggapan sial karena burung wala hamata tidak ada apa burung hantu wala safar tidak ada bulan sofar tidak ada bulan sofar artinya tidak ada bahwa bulan sofar itu mendatangkan sial hadis ini dikeluarkan oleh al bukhari dan muslim zada muslimun imam muslim menambahkan Artinya membawakan riwayat yang ada tambahan kalimat wala nau'a wala hula. Dan tidak ada bintang dan tidak ada hantu. Ada enam perkara yang dinafikan, ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya bagaimana? Kita baca satu persatu. Kalau Abu Sa'adat berkata Abu Sa'adat Ibnul Athir eh, banyak menyusun karya di antaranya Al-Gharib eh, apa istilahnya kalimat-kalimat sulit dalam masalah hadis. Abu Sa'adat menjelaskan al-adwa ismun minal i'da kadawa. Al-adwa yang kita artikan secara bebas tadi penyakit menular. Itu satu isim, bentuk isim dari kalimat i'da. I'da itu bentuk masdar. Yukalu a'da udda'u yu'dihi idza asabahu mithlu ma bi sahibidda. Dikatakan seseorang itu tertimpa penyakit ada huda hmm. menimpa kepada seseorang ada penyakit hmm. Ida asabahu apabila dia tertimpa misalnya atau mislu ma bisahibida hmm. seperti seseorang yang tertimpa penyakit itu jadi ada seorang yang berpenyakit flu terus di sini kemudian tadinya sehat terkena penyakit flu. Ya. Hmm, jadi ini orang yang kedua ini mendapat penyakit sama seperti dengan orang yang pertama. Ya. Penyakit menular. La adua tidak ada penyakit menular itu. Wakala wairuhu berkata selain Abu Sa'adat, la adua huwa ismun minal i'da Wahwa mujawazatul ilah min sahibiha ila wairihi Sama. Berpindahnya penyakit melampaui atau berpindahnya penyakit dari orang yang memiliki penyakit kepada selain dia. Wal manfiyu nafsu sirayatil ilah au idhafatuha ilal illah. Yang dinafikan itu apa menjalarnya penyakit dengan sendirinya. jadilah la adwa, tidak ada penyakit menular yang dinafikan, yang ditiadakan itu apa? Menjalarnya penyakit dengan sendirinya. Atau menyandarkan hmm, menjalarnya penyakit itu kepada penyakit tersebut hampir sama. Fal awal huwa dhohir, yang pertama ini namanya yang lebih tepat. Wa fi riwayatin li Muslimin ana Abu Hurairah radhiyallahu an kana yuhadditsu bi haditsin la adwa wa yuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu, la yuridu mumridun ala musih. Suma inna Abu Hurairah radhiyallahu an iktasara ala hadithin la yuridu mumridun ala musih wa amsaka an hadithi la adwa dalam riwayat Muslim Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan hadis la adwa tidak ada penyakit menular dan beliau juga menyampaikan hadis la yuridu mumridun anil an musih janganlah orang yang sakit mendatangi orang yang sehat kemudian Abu Hurairah meringkas Eh, dan diam berhenti dari menyampaikan hadis ini faraji'uhu wa qalu sami'naka tuhaditsu bihi fa'aba ayya'tarifa bihi mereka orang-orang yang mendengarnya menyatakan apa kami mendengar dari engkau engkau menyampaikan hadis ini lalu Abu Hurairah enggan Artinya tidak tidak menyampaikan lagi. Walam, mungkin karena mungkin apa seakan dua hadis ini kan e, maknanya secara dohir saling bertentangan, saling berlawanan. Yang satu menyatakan tidak ada penyakit menular, yang satu orang yang sehat jangan mendatangi orang yang sakit. Kala Abu Maslamah Ar-Rawi an Abi Hurairah berkata Abu Maslamah perawi dari Abu Hurairah fala adri ansa Abu Hurairah au nasiha ahadal qawlaini al akhir ahadul qawlaini al akhir aku tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau salah satu ucapan itu men menghapus ucapan yang lain kalau ada dua hadis yang dohirnya nampaknya itu saling berlawanan itu istilahnya kalau dalam ilmu hadis mukhtalaful hadis ya. ada dua hadis yang dohirnya nampaknya itu saling berlawanan ya. menghadapi yang seperti ini kalau dua hadis yang berlawanan itu bisa disinkronkan dijamak dijamak ya. ini maksudnya seperti ini yang ini maksudnya seperti ini selesai ya Hmm. Kalau tidak bisa dijamak, nasih mansuh. Ya. Bisa jadi yang satu itu hukumnya dihapus ya, dengan hadis yang satunya. Ya. Hmm. Itu kadang diterangkan sendiri oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Seperti tentang ziarah kubur. Dulu aku melarang ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Ya Berarti yang larangan itu sudah dihapus. Nah, tapi hadis-hadisnya masih ada sahih. Atau pengakuan dari sahabat bahwa yang ini hukumnya sudah tidak berlaku atau karena tarikh sejarah penanggalan ini sudah dulu-dulu ini yang terbaru sehingga yang terbaru ini menghapus hukum yang sebelumnya itu nasih mansuh. Kalau tidak ada nasih mansuh maka apa? Rojih marjuh. Mana dari dua hadis yang dohirnya berlawanan, maknanya berlawan ini, mana yang rojih? Lebih berbobot, lebih kuat, mana yang marjuh? Sehingga yang rojih itu yang diamalkan, yang marjuh tidak. Kalau rojih marjuh itu sampai ada 50 cara. Tentunya ini para ulama yang berhak untuk menentukan rojih marjuh. Ya. Hmm. Misalkan masalah menyentuh kemaluan, ya. ada yang hadis-hadis menyebutkan wudhu, ya. ada hadis yang menyebutkan itu bagian anggota tubuhnya, tubuhmu. Menyentuh seperti menyentuh anggota tubuh yang lain seakan berlawanan ya. nah, tapi setelah diteliti oleh para ulama ya, wah ini lebih rojih ya. yang mensohikan lebih banyak jalur-jalur periwayatnya lebih banyak ya. dan juga ada sikap kehati-hatian yang diamalkan yang batal kalau menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang kalau tidak diketahui rojih marjuh tawakuf. Ya. Kita bersikap diam, tidak berpendapat. Ya. Dari dua dalil yang nampaknya saling berlawanan. Jadi kembali ke ini. Waqat hadis la adwa jama'atun minas sahabah. Hmm. Diriwayatkan hadis mengenai tidak ada penyakit menular ini dari sejumlah para sahabat seperti Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Asa'ib bin Yazid, Ibnu Umar dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Wa fi ba'dhi riwayati hadzal hadis pada sebagian riwayat-riwayat hadis itu ada hadis wa firra minal majdumi kama tafirra minal asad. Firra minal majdum larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana tafir rominal asad engkau lari dari seekor singa. Jadi kalau ada, kalau ada penyakit kusta, ya, penyakit yang sangat berbahaya, kamu kok lihat penyakit itu, kamu lari menjauh, ya, seperti menjauh dari takut terhadap seekor singa yang mau menerkam. Nah, ini juga sekali lagi seakan satu menyatakan tidak ada penyakit menular, satu oh ini ada penyakit menular. Wa qad ikhtalafa ulama'u fi dzalik. Para ulama berselisih pendapat tentang hal itu. Wa ahsanu makila fihi qaulul Baihaqi. Pendapat yang terbagus apa yang disebutkan oleh Al-Baihaqi. Wa tabi'ahu Ibnu Salah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa Ibnu Muflih wa ghairuhu. Diikuti pendapat ini oleh Ibnu Salah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, Ibnu Muflih dan yang lainnya. Bahwa la adwa tidak ada penyakit menular ala wajhi ladzi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Tidak ada penyakit menular seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah meyakini penyakit menular bagaimana itu idhofatul fa'ili ila ghairillah menyandarkan perbuatan itu kepada selain Allah jadi ini katanya flu-nya itu pindah sendiri penyakitnya ini pindah dengan sendirinya sama sekali tidak dikaitkan dengan takdir Allah taala ketentuan Allah taala ini orang-orang jahiliyah seperti itu Wa inna al umur ta'adi bi taba'iha. Perkara-perkara itu melampaui ya, berpindah dengan sendirinya. Wa illa faqad yaj'alullahu bi masyiatihi mukhalatatas sahihi man bihi sa'un minal amrad sababan li huduthi dhalik. Padahal sungguh Allah menjadikan dengan ketentuannya, dengan masyaahnya, Berbaurnya orang yang sehat dengan orang yang ada padanya penyakit itu sebagai sebab terjadinya penyakit itu. Apa? Sebagai sebab. Walihada kal karena itu Rasul saw bersabda, firman al majdumi kama tafira asad." Larilah engkau dari orang yang berpenyakit kusta seperti lari dari singa. Juga beliau bersabda, layu layu ridu mumridun ala musih. Janganlah orang yang sakit itu mendatangi terhadap orang yang sehat. Juga berkaitan dengan penyakit taun. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami abihi fi ardin fala yuqaddimu alaih." Siapa yang mendengar adanya penyakit taun di satu daerah, maka janganlah dia mendatangi daerah itu. Wa qulu dzalika Ini semua itu semua dengan takdir Allah taala. Sekali lagi, jadi kalau apa, orang berbaur dengan orang yang memiliki penyakit menular, ya, Terus orang yang berbaur itu terkena penyakit yang sama. Ya. Nah, maka dia harus meyakini ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Ya. Hmm. Memang sebabnya karena berbaur bercampur dengan orang yang berpenyakit menular. Ya. Hmm. Berbeda dengan berbeda dengan orang-orang jahiliyah menafikan takdir Allah dan ketentuan dari Allah. Murni dia mendapatkan penyakit yang sama karena tertulari, murni tertulari. Ini tidak boleh. Hmm. Diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad juga At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yu'di syai'un sampai disabdakan diucapkan tiga kali. Hmm tidak ada sesuatu pun yang bisa melampaui. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa menular sampai diucapkan tiga kali. Ada seorang badui mengatakan inna nubbah minal jarab takunu bi misfaril ba'ir au bi zanabihi fil ibil al azim hmm. fata kulluha jadi ada orang Badui mengatakan sungguh ada anukbah apa kulit yang lubang karena kudis ya, yang ada di bibir unta atau di dekat ekor unta ada pada seekor unta jadi ada seekor unta bibir atau di belakang ekornya itu ada kudis yang lubang. Jadi kulitnya itu apa ya? Maaf borok atau apa? Satu saja ini ontanya. Lama-lama eh, apa? Unta yang lain kena kudis, kena kudis, kena kudis, kena kudis. Ya. Jadi Nabi SAW memberitakan apa? layuk di syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa melampaui, bisa menular. Ya. Ini orang Badui apa, mempertanyakan masalah ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman ajrobal awal." Lalu siapa yang menentukan kudis pada unta yang pertama tadi? Ya. Tertulari, tertulari unta mana ini? Tidak ada unta lain, tidak bergaul dengan dia. Tiba-tiba ada kudis Iya. Hmm. Artinya dari jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan kepada Badui ini iya, bahwa unta mendapatkan penyakit kudis itu ketetapan dari Allah, iya, ketentuan dari Allah semata. Hmm. Kalau sebabnya ya bisa jadi sebabnya karena ada yang satu kudisan, yang lain jadi kudisan, yang lain jadi kudisan. Ya tapi tidak boleh murni difahami ini penyakit nah menular dengan sendirinya tanpa ada ketentuan dan takdir Allah tidak boleh. Nah, kalau seperti itu itu yang dinafikan ditiadakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau setelah itu menyatakan apa? La adwa, wala tiarota, wala hamata, wala Tidak ada penyakit menular. Tidak ada anggapan sial karena burung. Tidak ada burung apa hantu. Tidak ada bulan Safar. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayatahu wa masaibaha wa rizqaha. Semua jiwa Allah ciptakan dan Allah tentukan kehidupannya, musibahnya, rizkinya itu semua sudah Allah tentukan. Semua jiwa, semua yang punya nyawa semua termasuk kita-kita ini. Ini sudah ada catatannya. Hidupnya sampai kapan, umurnya berapa, ajalnya kapan. Musibah-musibah apa saja ya. yang akan terjadi itu sudah ada catatannya. Kena musibah itu kalau sebabnya memang yang dibenarkan ya, mendapatkan musibah karena sebabnya apa dosa ya, dibenarkan karena dia melakukan dosa perbuatan dosa menyebabkan seorang itu kena musibah ya. tapi kalau karena kejatuhan cicak ya, mau pergi kejatuhan cicak dari atas pintu ya, bukan sama sekali sebagai sebab kalau ini dijadikan sebagai sebab dia meyakini ya, terjerumus dalam kesirikan. Fahbara sallallahu alaihi wasallam anna dzalika kullahu biqada'illahi wa qadarihi. E, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa ini semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah. Wal abdu ma'murun bittiqai asbabi syarri idza kana fi afiyah hamba itu diperintahkan untuk berhati-hati dari sebab-sebab kejelekan. Apabila apabila dia dalam keadaan sehat. Jadi kalau dalam keadaan sehat ya harus ditempuh sebab-sebab biar tidak mendapatkan kejelekan. Ya termasuk tadi ada daerah yang memiliki wabah penyakit, jangan datang ke situ. Ya. Fakama annahu yu'maru alla yulki nafsahu fil ma'i wa finnar sebagaimana dia diperintahkan untuk tidak melemparkan dirinya dalam air dan api ya. sama jadi ketika di atas kapal jangan kemudian jegur di laut ya. kalau memang mau selamat selamat tidak bisa seperti itu. Orang di air ya nanti lama-lama tenggelam mati. Ada api, dia masuk ke dalam api. Dalam keadaan sehat, kok kemudian melakukan sebab yang akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan ya tidak boleh. Gambarannya seperti itu. Mimma jarotil adatu annahu yuhliku au yadurru. Sebagaimana kebiasaannya akan terjadi, dia akan binasa dan mendapatkan madorot. Jadi harus dijauhi sebab-sebab yang akan mendatangkan kejelekan. Fakadzalika tanaba mukorana mukorobatal marid kal majdum. Demikian juga menjauhi untuk mendekati orang yang sakit seperti penyakit kusta tadi. Wal kudum ala baladi taun juga mendatangi daerah yang ada wabah taun. Eh, wabah yang karena sebab mungkin apa banyak perzinaan di situ fa inna hadha kull hadhihi kullaha asbabun lil marad hmm. karena karena sesungguhnya ini semuanya sebab-sebab terhadap penyakit Allah subhanahu wa khaliqul asbaba wal musabbabatiha Sesungguhnya Allah itulah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Sebabnya yang menentukan yang menciptakan Allah, akibatnya juga Allah yang menentukan. La khaliqa ghairahu wa la muqaddira ghairahu. Tidak ada yang menciptakan selain dia dan tidak ada yang menentukan ketentuan takdir kecuali dia. Wa amma idza qawiya tawakkul idza qawiya tawakkulu 'ala Allah wal imanu bi qada'illahi wa qadarihi Fakoyatin nafs, nafsu ala mubasarati ba'di hadil asbab Iktimadan ala Allahi wa minhu ala yahsula bihi dharar Adapun apabila kuat tawakalnya kepada Allah beriman terhadap kodoknya Allah takdirnya Allah kuatnya jiwa terhadap berhubungan langsung dengan sebagian sebab-sebab ini ya misalkan orang yang menangani penyakit-penyakit menular ya. tema dan Allah Dia bersandar kepada Allah dan berharap dari Allah Alayah sulabihi doror Untuk tidak mendapatkan madorot Satu madorot pun Fafihadihil dihilhal tajuzu rota dalik Dalam keadaan seperti ini boleh dia berinteraksi dengan hal itu. Jadi dalam keadaan apa? Tawakalnya kuat, keyakinan terhadap takdir juga kuat. Tidak apa-apa, boleh. Meskipun di situ ada apa? Orang yang berpenyakit menular, dia datang ke situ tidak mengapa. La siyama idza kanat maslahatan amatan aw khosatan. Lebih-lebih kalau ada masalah umum ataupun khusus. Ya. Jadi orang yang menunggui, orang yang mengobati terhadap penyakit yang menular, ya. ada masalah khusus. Ya. Dibarinya dengan perkara-perkara tadi, ya. kuat imannya, tawakalnya, ya. apa berarti tidak hanya boleh bahkan dianjurkan. Wa ala hadza yuhmalul hadithul ladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi atas inilah dibawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at tirmidhi tapi hadisnya do'if ya. hadisnya do'if eh, ya hanya dijadikan sebagai apa syahid saja anna nabiya sallallahu alaihi wasallam akhada biyadi majdumin fa'adhalaha ma'ahu fi fil qas'ah. Nabi SAW memegang tangannya orang yang berpenyakit kusta memasukkan bersama tangan beliau di piring. Sumakol kul bismillah. Makanlah dengan mengucapkan bismillah. fikotan billahi wa tawakulan alaih. Karena fikoh dan bertawakal kepada Allah. Waqat akhadha bihil Imam Ahmad Imam Ahmad berpegang dengan hadis ini. Ya. Waruya dzalika an Umar wa banihi wa Salman radhiyallahu anhum. Diriwayatkan hal ini juga dari Umar juga Abdullah bin Umar dan Salman radhiyallahu anhum. Wa nadhiru dzalika maruya an Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu annahu akala samma. Diriwayatkan dari Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dia makan racun. Tapi alam apa e, kisahnya ana belum mengerti. Wa minhu masya Sa'd bin Abi Waqqas wa Abi Muslim al-Khawlani ala matnil Bahari <clears throat> Juga Sa'ad bin Abi Waqqas Abi Muslim al-Khawlani berjalan di atas lautan. Walam artinya ini dibawakan sebagai penguat tadi. Artinya ketika e, diperintahkan untuk menjauh dari orang yang berpenyakit menular. Tapi ketika kondisi seseorang itu tawakalnya kepada Allah kuat. Ya. Jadi seandainya dia mendapatkan penyakit yang sama, dia betul-betul yakin ini ketetapan Allah, bukan karena tertulari. Ya tawakalnya kuat, bersandarnya kepada Allah kuat, ya. hmm. maka tidak mengapa. Ya. Lebih-lebih memang dia dibutuhkan ya. nah, untuk menemani atau mengobati orang yang berpenyakit menular tersebut. Kemudian penggalan hadis yang Eh, atau makna penggalan hadis yang berikutnya walatia rota tidak ada anggapan sial karena burung Qala Ibnul Qayyim rahimahullah berkata Ibnul Qayyim rahimahullah yahtamilu ayyakuna nafyan au nahyan ay la tatayyaru Hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kemungkinan nafi atau nahi. Kalau nafi itu peniadaan, penolakan tidak ada anggapan sial karena burung. Itu nafi. Tapi kalau nahi la tatayyaru. Kalian jangan bertatoyur. Kalian jangan beranggapan sial karena burung. Ini nahi, larangan. Walakin qauluhu fil hadis la adwa wala safar wala hamata yadullu alal murad an akan tetapi sabda beliau dalam hadis tadi tidak ada penyakit menular, tidak ada bulan sofar, tidak ada burung hantu. Itu menunjukkan nafi. Tidak ada. Bukan nahi. Lian wa ibtalu hadhil umur dan menggugurkan perkara-perkara ini alatika natil jahiliyatu tu'aniha yang orang-orang jahiliyah dulu memperhatikannya meyakininya Wa nafyu fi hadza ablaghu minan nahyi. Penafian dalam hal ini lebih mendalam nilainya daripada larangan. Li'anna nafiya yadullu ala butlani dzalika wa adamu ta'thirihi. Karena kalau nafi penafian atau penolakan itu selain menunjukkan batilnya hal itu juga tidak ada pengaruh Jadi misalkan apa tidak ada e, anggapan sial karena burung. Jadi selain anggapan sial karena burung itu batil, satu yang harus dijauhi. Dan memang tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh nanti mendatangkan kebaikan atau terhindar dari kejelekan tidak ada. Wa nahyu inamaya dulu alal man'i minhu. Sedangkan larangan semata-mata menunjukkan e, apa, larangan. Wa fi sahihi Muslim an Muawiyah Ibnu al-Hakam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa minna unasun yatatayyarun." Di antara kami ada orang-orang yang bertatoyur. Qal beliau bersabda, "Dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi." fala yasuddannakum itu adalah sesuatu yang salah seorang dari kalian mendapati ada di jiwanya maka jangan sekali-kali hal itu menghalangi kalian mungkin karena asumsi di masyarakat terus jiwa kita pun terbawa ya. hmm. jadi ada ular di belakang rumah membahayakan ini ya. melihat ular suruh dibunuh ya mau membunuh sudah bawa parang, istrinya hamil. Nah, terus timbul keraguan-raguan karena di masyarakat kalau membunuh ular istrinya hamil, lahir sumbing mulutnya. Ya. Nah, dia ragu-ragu. Nah, ini kan ada di jiwa ini berarti. Ya. Jangan menghalangi. Hal itu jangan menghalangi eh, apa, kalian. Bunuh, Bismillah, bunuh. Ya. Fa'akhbaro anna ta'adhihi wa tasa'umahu bitiyarah innama huwa fi nafsihi wa akidatihi. Beliau menghabarkan bahwa anggapan sial karena burung tadi semata-mata itu di jiwa dan akidahnya. Ya. La fil mutatayyar bihi, bukan pada hewan atau sesuatu yang ditatoyuri, Apakah benar kalau bunuh ular istrinya hamil lahir sumbing? Tidak. Itu semata-mata ada di jiwa dan di keyakinan. Ya. Hmm. Fawahmuhu wa khawfuhu wa isyrakuhu huwa alladhi yatiruhu wa yasduruhu lima ra'ahu wa sami'ahu. Jadi keraguan dan rasa takut ya. kesirikan itu tadi ya jadi menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan sumbing pada anak yang lahir itu. Itu yang dia bertatoyur, beranggapan sial atau muncul itu karena apa yang dia lihat atau dia dengar. Fa'audhaha sallallahu alaihi wasallam li ummatihil amro Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terhadap umatnya perkara ini. Fabayyana lahum fasadat tiyarah liya'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaj'al lahum 'alaiha 'alamah wa la fiha dalalah. Beliau menjelaskan kepada umatnya rusaknya tatoyur ini, anggapan sel karena burung ini. Agar mereka mengetahui bahwa Allah itu tidak menjadikan Tatoyur bagi mereka itu sebagai alamah atau sebagai tanda. Ya. Hmm. Hmm. Jadi bukan sebagai tanda. Kalau tadi apa membunuh ular eh, itu sebagai tanda, sebagai alamat nanti anaknya cacat lahir, ya, tidak. Ya. Allah tidak menentukan yang seperti itu. <clears throat> Wala nasabaha sababan lima yakhafunahu wa yahdharunahu juga beliau tidak menancapkan hal itu sebagai sebab terhadap apa yang mereka takutkan dan apa yang mereka khawatirkan. Walitatmain kulubuhum agar menjadi tenang, tentram hati-hati mereka itu. Sudah hatinya tenang, ada mau jatuh cica, ada apa tenang. Masalah nanti apa? Ada keburukan, kejelekan hanya Allah yang menentukan wataskunu nufusuhum dan menjadi tenang jiwa mereka ila wahdaniyatihi ta'ala kepada keasaan Allah ta'ala yang mendatangkan manfaat yang menghindarkan madarat itu hanya Allah saja tenang tentram hatinya alati arsala biha rusulah yang dengan itu Allah mengutus para rasul jadi apa Allah mengutus para rasul untuk seperti itu hati-hati manusia itu tenang tentram hanya mengesahkan Allah, hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan madorot. Wa anzala biha kutubah. Dengan itulah Allah menurunkan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi, para rasul alaihi musallatu wasallam itu untuk apa? Untuk makhluk ini mentauhidkan Allah, merasa tentram dan tenang hanya bersandar kepada Allah. Lah kalau bersandarnya kepada selain Allah, kepada ini, kepada ini, tidak tenang hidupnya. Wa khalaqa li ajliha samawati wal ardo. Allah menciptakan langit-langit dan bumi karena sebab ini. Sebab agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah. Jadi langit diciptakan, bumi diciptakan, wa amara darainil jannata wan nara tauhidi juga Allah memakmurkan dua negeri surga dan neraka karena sebab tauhid. Yang bertauhid masuk surga, yang syirik masuk neraka. Semua ada isinya. Faqata'a sallallahu alaihi wasallam ila syirki min qulubihim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memotong agar kesirikan di hati-hati mereka. Li'alla yabqa fiha ilaqatan atau ilaqatun minha agar tidak tersisa lagi ya, ketergantungan hmm, darinya walayat yatalabasu bi amalin min amali ahli naril bata agar mereka tidak tercampurkan dengan amalan-amalan ahlu neraka sama sekali. Faman istamsaka bi urwati tauhidil wuthqa Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali tauhid yang kokoh, wa atasama bihablihil matin, berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, wa tawakkala 'ala Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Qata'a hasimatiyarati min kibali min qabli istiqrariha. Maka dia akan memotong akar tiaroh Eh, sebelum menancapnya menancapnya akar tiaroh itu di hati. Hmm, jadi kalau anggapan sial tadi mungkin di benak-benak kita juga kadang muncul. Tapi kalau orang itu berpegang dengan tauhid, bertawakal hanya kepada Allah, berpegang dengan tali Allah yang kokoh terus ini akan tercabut ini, akar tiarohnya akan tercabut. Wabadiru khawatiriha min qabli stigmaliha dan akan apa juga men, mencabut eh, betikan-betikan tiaroh sebelum sempurnanya betikan itu di hati. Ya. Jadi tidak punya tujuan langsung dikerjakan. Ya. Meskipun tadi ada apa anggapan-anggapan siang. Bismillah bertawakal kepada Allah. Dan ini ketika di masa para sahabat radhiyallahu anhum masa tabi'in itu kadang ada orang yang melihat burung apa khair khair nanti melihat burung apa bertatoyur langsung dipatahkan oleh para sahabat oleh para tabi'in dipatahkan itu salah itu tidak benar bahkan kadang langsung disikapi aku tidak mau bersahabat lagi dengan kamu nah ini sikap para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum demikian. Nanti ada hadis-hadis yang sebagian orang salah memahami. Dikira hadis-hadis itu membenarkan untuk seorang bersikap tatoyur. Seperti hadis asukmu fi thalathin fil mar'ah wadabah wadar dalam hadis Al Bukhari. Sikap malang itu apa ya? Sikap malang atau kesialan itu pada tiga perkara. Pada wanita, tunggangan dan rumah. Nah, nanti insya Allah ini akan kita jelaskan, maksud kita baca keterangannya dari kitab Fathul Majid. Ini bukan hadis sebagai perkara yang menunjukkan bolehnya tatoyur, tidak. Hmm. Karena hadis ini semata-mata menunjukkan apa? E, seorang yang punya rumah, punya kendaraan, punya istri, kadang ya. tiga perkara itu e, menyebabkan seseorang itu ya tadi bersikap sial gitu ya. ya. Hmm. Artinya ya kadang Allah menentukan apa yang dimiliki oleh seseorang contohlah misalkan anak ya. ada yang kadang anak itu ditetapkan oleh Allah menyenangkan sebagai penyejuk mata bagi orang tuanya ya. tapi kadang apa e, membuat sedih orang tuanya bandel susah diatur ya. ya. istilahnya ada yang kadang menyenangkan kadang ada yang bernilai kayak sial ya. ini bukan sebagai dalil untuk bolehnya tatoyur bukan ya. <clears throat> nah insya eh, kalau ada kesempatan waktu kita lanjutkan penjelasan berkaitan dengan ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita baca dari Fathul Majid syarah kitab tauhid memberikan faidah bagi kita semuanya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.